Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Nabiyullah wa khaliluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fillah, habibakumullah jami'an wa ra'akum. Setelah kita menyelesaikan pembagian mengenai al-khabar ditinjau dari nah barakallahu fikum penyandaran dalam artian khabar tersebut ketika disandarkan kepada seorang itu ada tiga macam terkadang bisa maknanya marfu terkadang mauquf terkadang maqtu kalau sebuah khabar nam dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namanya marfu kalau dinisbahkan kepada sahabat namanya mauquf. Kalau dinisbahkan kepada tabi'in atau di bawahnya namanya apa? Maqtu. Sekarang berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi aqsamul khabari bi tibari turuqihi. Pembagian-pembagian khabar ditinjau dari jalan-jalannya. Nah, dalam artian ditinjau dari banyaknya yang meriwayatkan hadis tersebut. Nanya, banyaknya yang meriwayatkan hadis tersebut atau khobar tersebut. Karena khobar maknanya umum ya. Nah, barakallahu fikum. Yang qasimul khobaru bi'tibari turuqihi ila mutawatir wa ahad. Khobar itu nam terbagi menjadi mutawatir dan ahad ditinjau dari jalan-jalannya. Paham ya? Dalam artian jalan-jalannya maksudnya ditinjau dari dari apa? Dari orang yang meriwayatkannya. Banyak atau enggak itu loh. Kalau banyak berarti mutawatir. Kalau sedikit berarti ahad. Apa itu maksudnya ya? Nah, kita lihat sini fal mutawatir marwahu jama'atun katsirun eh, maka mutawatir sebuah hadis dikatakan mutawatir itu manakala manakala yang meriwayatkan hadis tersebut adalah enam sekelompok atau jemaah yang banyak maksudnya banyak orang maksudnya ah, misalnya insyaallah ya nah yastahilu fil adha an yatawatu al kadhib dan mustahil eh, dalam artian jemaah yang banyak tersebut mustahil atau eh, tidak mungkin kalau seandainya fil kebiasaannya mereka itu menyengaja untuk berdusta. Ya tawakkalu itu maksudnya menyengaja untuk apa? al untuk berdusta. Wasnadu ila syai'in mahsus, kemudian mereka menyandarkan hadis tersebut pada sesuatu perkara yang mahsus yang bisa dicerna dengan macam indra. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi intinya mutawatir itu yang meriwayatkan banyak itu aja, biar enggak bingung. Yang meriwayatkan banyak orang atau banyak nah barakallahu fikum sahabat misalkan kemana berarti hadisnya mutawatir. Nah, yang kedua, atau contohnya. Misalnya contohnya, qaulu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Ini hadisnya datang dari berbagai macam sahabat. Barakallahu fikum, banyak sahabat itu ya. Nah, barakallahu fikum ada yang dari Mughirah bin Syu'bah, ada yang dari Samurah bin Jundub, ada yang dari Salamah bin Aqwa. Paham ya? Salamah bin Al-Aqwa. Kalau salah ya? nama barakallahu fikum. Yang jelas sama namanya mutawatir seperti itu. Mafhum salah ya? Wal ahad masih wal mutawatir. Ahad itu berarti lawan dari mutawatir. Lawan daripada apa? Mutawatir. Selain mutawatir berarti ahad. Pembagian ini pas pada asalnya taksim, ini munculnya belakangan saja ya. taksim muhdas asalnya itu pembagian yang muhdas yang tidak ada dalilnya. Dulu zaman Rasulullah nggak pernah dibagi seperti ini atau zaman sahabat nggak ada. Dikatakan ah eh, barakallahu fikum pembagian ahad atau mutawatir. Awal-awal dulu para sahabat juga nggak ada. Munculnya belakangan aja. Karena banyak oknum-oknum yang apa? Yang mereka menolak hadis ahad itu loh. Paham ya? Seperti hati, seperti tahrir itu sebagian mereka menolak hadis ahad. Nah, barakallahu fikum. Walaupun terkadang kalau kita bantah dengan secara naluri yang namanya hadis ahad paham ya dalam artian khobar satu orang itu terkadang orang yang terpercaya langsung diterima itu paham ya nah barakallahu fikum misalkan adzan adzan yang terpercaya enggak nungguin semuanya langsung adzan Ada satu orang ketika adzan terpercaya adzan maghrib misalkan langsung buka buka gitu loh nah barakallahu fikum yang muktamad yang terpercaya <clears throat> nah wa huwa min haitsu ar-rutbah as-salat nah salatu aqsam hadis ahad ini ditinjau dari rutbah tingkatannya terbagi menjadi tiga sahihun wa hasanun wa dhaifun. Ada yang sahih, ada yang hasan, ada yang dhaif. Paham ya? Hadis ahad ini sendiri terbagi menjadi tiga. Sahih, dhaif, hasan. Paham soalnya ya? Sahihu yang sahih itu mana qalahu adl adl mana qalahu adlun tamu dhabti bisanadil muttasil. Ini sebagaimana dilewati dalam apa? Mustalah, dari mustalah. Nah, hadis sahih ma'ruf. Itu mana qalahu itu sebuah hadis Nah, barakallahu fikum yang menukilkannya adalah adlun, seorang perawi yang disifati dengan sifat adalah. Mustaqimus sirah. Paham ya? Istiqamat rajuli fi dinihi wa muru'atihi. Seseorang itu istiqamah lurus jalan hidupnya dan juga apa? agamanya, muruahnya dijaga. Paham ya? Dalam artian dalam artian bukan orang yang senantiasa melakukan dosa besar dan bukan orang yang senantiasa apa? meremehkan dosa kecil. Berupaya untuk apa? lurus jalan hidupnya. Paham soal itu ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam, perhatian situ. Fa maka sebuah hadis dikatakan sahih, mana kalau adlun tamu dakti, yaitu sebuah hadis yang meriwayatkannya adalah seorang perawi yang memiliki sifat adalah tamu dakti. Dapatnya itu, nah ketelitian dan juga kecermatan, nah kekuatan hafalannya itu sempurna. Paham ya? Baik dapat sadar maupun dapat apa? Alkitab. Baik berupa hafalan maupun tulisan itu harus apa? Sempurna. Bisa bisanadil mutasil dengan sanad yang bersambung. Berarti kalau terputus munqati. Kalau berselang-seling munqati, kalau berentetan apa? Mudalan itu. Nah, barakallahu fikum. Wa khala min asy-syudzur wal ilah al Namun hadis tersebut syaratnya juga apa? Kosong dari syudzur, keganjilan atau menyendiri dalam sebuah riwayat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Eh, Mukhalafatu thiqah liman huwa aula minhu juga masuk seorang perawi yang sikoh menyelisih apa? Menyelisih perawi yang sikoh-sikoh yang lainnya. Wal ilah qadiyah kosong dari ilah qadiyah, catat yang bisa merusak. Karena catat ada berapa? Ada dua kemarin kan? Ada catat yang bisa merusak hadis, ada yang tidak merusak hadis. Paham salah ya? Wal hasan dan hasan manaqalahu adlun khafifud dhaqti bi sanad muttasil wa khalan asy-syudud wal ilah qadiyah. Naam. Dan hasan itu adalah hadis yang meriwayatkannya itu adalah adlun, seorang perawi yang sifatnya adalah Kemudian apa? khafi dhabt. Ya, ketelitian, kecermatan dari si hafalannya itu rendah, ringan. Tidak sekuat, tidak sempurna seperti yang pertama. Paham sama ya? Bisa nanti mutasil tapi dengan sanad yang bersambung juga. Karena perbedaannya cuman itu aja kan perbedaannya. Masalah dhabt ini yang perbedaannya. Kalau hadisnya sahih itu adalah batang dhabt. Eh? Ya? Paham ya? Hafalannya sempurna kuatnya. Kemudian kalau hasan itu khafi dhabt. Kemudian kosong dari eh, kosong dari apa? Asyudud yaitu syad, keganjilan, walailah qadiyah atau penyakit atau cacat yang merusak. Wa yasilu ila darajat sahih, wa yasilu ila darajat sahih. Dan hadis hasan ini bisa bisa sampai mencapai pada apa? Bisa mencapai pada tingkatan sahih idza ta'addadat turuquhu. Apabila apa? Apabila dikumpulkan wa jalan-jalannya wa sama sahihan li ghairihi. Kita lewat ini ya kan? Naam. Wa dhaif dan dhaif apa? Ma khala na barakallahu fikum itu hadis yang na barakallahu fikum kosong min syarat sahih wal hasan. Eh, hadis yang kosong dari syarat sahih dan syarat hasan. Paham ya? Berarti apa berarti? Berarti tidak bisa dijadikan hujjah selama dhaifnya apa? ghairu munjadir. Mas, namanya dhaifun jiddan atau dhaifun syadid itu enggak bisa apa? Enggak bisa dijadikan hujjah Tapi kalau seandainya dhaifnya munjabir kita lihat sini, wa ila darajatil hasan dan akan hadis yang lemah ini hadis dhaif ini akan sampai pada tingkatan hadis hasan nah perhatikan mencapai tingkatan hadis hasan manakala idza ta'addada turuquhu apabila jalan-jalannya dikumpulkan paham ya banyak jalannya terus dikumpulkan ala wajhin berdasarkan sisi yajburu ba'daha ba'da. Sebagian hadis yang dhaif tersebut atau sebagian jalan tersebut menambal atau menopang sebagian yang lainnya wa yusanna hasanan li khairi. mafhum sama ya jadi kalau kita dengar para ulama atau membaca artikel hadis dhaif tidak bisa dijadikan hujjah itu masih dhaif yang apa khairu munjabir dhaifun syadid atau dhaifun jiddan mafhum sama ya mafhum salah naam wa kullu hadhihi al-aqsam hujjatun siwa dhaif seluruh pembagian ini adalah hujjah argumen bukti kecuali hadis dhaif sahih lidzatih hujjah Sahih li ghairi hujjah, hasan li dzati hujjah, hasan li ghairi juga hujjah, dhaif bukan. Falaisa na'am barakallahu fikum wa kullu hadhihi al-aqsam hujjatun siwa dhaif falaisa bi hujjah. Kecuali hadis dhaif maka itu bukan hujjah, walakin la ba'sa bi dzikrihi fi syawahid wa nahwiha. Tapi tidak masalah untuk disebutkan dalam bentuk apa syawahid. Eh, penguat-penguat apa yang semisalnya syawahid. Sebagai syahid misalkan, syahidnya ini gitu loh. Paham ya? Atau kemarin apa kemarin sebutkan dalam mustalah itu yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Sa'imin menyebutkan hadis dhaif tidak masalah tapi untuk menjelaskan kedhaifannya. Ya kan itu kan untuk menjelaskan apa kedhaifan hadis tersebut. Naam, qala al-muallif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi siyaghul ada. Nah, bentuk-bentuk atau gambaran-gambaran ada yaitu dalam menyampaikan hadis. Lil hadis tahammulun wa ada'un. Nah, pada permasalahan hadis ini ada yang tahammul. Tahammul itu mengambil hadis, adaun itu menyampaikan hadis. Paham salah ya bedanya ya? Tahammul itu mengambil hadis dari syekhnya, dari gurunya. Wa adaun itu menyampaikan hadis. Itu ada beberapa bentuk kita lihat sini. tahammul nam afdul hadis anil ghair. Tahammul itu mengambil hadis dari orang lain. Ini namanya tahammul namanya. Paham maksudnya ya? Wal ada ibnaghul hadis al ghair Sedangkan ada itu menyampaikan hadis kepada yang lainnya. Walil adai siyaghun minha. Dan untuk menyampaikan hadis ini ada beberapa bentuk minha diantaranya antaranya liman qara'a alaihi syekh. Nah, lafaz hadasan ini bagi orang yang apa? Yang membacakan hadisnya itu na'am di hadapan syekh. Paham ya? Nah, barakallahu fikum liman qara'a syekh alaih. Kemudian akhbarani liman qara alaihi syekh atau qara huwa al syekh nah barakallahu fikum akhbarani berarti apa ini diperuntukkan bagi orang yang apa qara'a alaihi syekh syekh itu membacakan kepadanya oh ya kalau yang pertama tadi apa syekh membacakan kepadanya hadatsani berarti dia mendengar gitu loh syekh menceritakannya kalau yang kedua ini apa akhbarani syekh juga membacakan kepadanya atau qara huwa al syekh atau dia yang baca dia yang baca dia dengan syekh nah yang ketiga akhbarani ijazatan au ajazani. Yang kedua, yang ketiga adalah telah mengkabarkan kepadaku dengan bentuk ijazah atau ajazani telah membolehkan aku atau telah memberikan ijazah kepadaku. Liman rawa bil ijazah bagi orang yang meriwayatkan dengan ijazah dunal qiraah, bukan enggak pakai qiraah. Seperti sanad-sanad yang kita saksikan sekarang. Syekh Fulan misalkan dia mau ngambil sanad masalah apa? Masalah nah barakallahu fikum eh, Sahih Bukhari misalkan Nanti dapat ya haddatsana fulan, haddatsana fulan. Paham ya? Ijazatan dalam artian dapat ijazah itu loh. Ijazah diperbolehkan untuk mengajarkan kitab tersebut. Nah, ijazahnya harus diteliti. syaratnya ada disambung sama Al-Imam Al-Hafidz misalkan Ibnu Hajar, Fathul Bari misalkan. Seperti itu nama kalau fikum. Namanya ijazah seperti itu. Ajaztu hadzal kitab li fulan. Ambil aku ijazah kita kitab fulan. Nah, abah tuh Lina barakallahu lidiras wa ta'lim misalkan. Dan aku membolehkan dia untuk mengajarkan untuk me, nah barakallahu fikum mengajarkan. Paham itu ya? Nah. Wal ijazah, ijazah itu apa sih? Idnuhu tilmid an yarwiya anhu marwa, ya kan? Ijazah itu adalah izinnya seorang guru kepada muridnya an yarwiya, yaitu apa? Diperbolehkan untuk dia meriwayatkan dari gurunya marwah apa yang dia riwayatkan. Jadi semua yang diriwayatkan oleh gurunya itu diperbolehkan bagi muridnya mengajarkannya itu loh. Paham ya maksudnya ya? Nah, pertama ijazah. Wa in lam yakun bi tariqil qiraah walaupun tidak dengan cara apa membaca. Apa maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum tidak harus membacakan. Yang keempat, al-an'anah. An'anah ini maksudnya sering dengan lafaz an wahia riwayat hadis bil an, yaitu meriwayatkan sebuah hadis dengan lafaz an. An fulan, an fulan, an fulan. Wa hukmuha ittisal. Wa hukmuha al-ittisal, hukumnya bersambung illa min ma'rufin bitadlis. Paham ya? Kecuali apa? Kecuali bersumber dari orang yang ma'ruf. Kita tadlis dikenal dengan tadlis. Tadlis itu nanti menyembunyikan rawi tadlis di antaranya. Paham ya? Dia menyembunyikan rawi tapi tiba-tiba an gitu. Paham ya maksudnya? Nah contohnya sekarang ada A sama B sama C. A, B, C. C ini langsung mengatakan n A gitu. Menyembunyikan B itu. Tadlis yang namanya ini. Tadlis padahal dia melalui jalur B mafhum salat nah fala yuhkam fiha bil ittisal ila an yusarrah bi tahdits maka tidak bisa dihukumi dengan bersambung atau mutasil kecuali kalau dia terang-terangan dengan mendapatkan tahdits haddatsana misalkan ini perawi ma'ruf dengan tadlis paham ya dia ma'ruf sering menyembunyikan perawi tapi di di hadis yang lain dia mengatakan haddatsani atau sami'tu Berarti terang-terangan berarti kan? Nah, itu nanti kalau dia termasuk perawi yang seperti bentuknya, nah barakallahu fikum maka yang an-anah tadi dibawa pada yang tasrih. Paham ya? Kalau dia tasrih terang-terangan, maka dibawa ke situ. Nah, barakallahu fikum. Hada walil bahthi dan inilah pembahasannya wal bahthi dan untuk pembahasan fil hadis masalah hadis warwatuhu dan juga masalah perawinya anwarun katsira. Jenisnya banyak sekali. Nah, barakallahu fikum fi ilmi mustalah pada ilmu mustalah